Buya mau tanya soal barang yang digadekan. Yang boleh minta izin untuk pinjam itu yang punya uang atau yang punya barang. Ingat sudah dijelaskan masalah gade. Yang meminjamkan uang tidak boleh menggunakan barang gadaiannya. Sebab itu jenis manfaat jadi kalau Anda meminjamkan uang kepada seseorang lalu dia menggadekan motor kepada Anda, Anda tidak boleh menggunakannya. Kebanyakan ulama berkata biarpun Anda mendapatkan izin, sebab izinnya bisa izin kepeksa. Karena apa? Enggak enak kalau enggak ngizini sudah dipinjemin duit. Dan berkembangnya kedoliman ini ada di masyarakat sana. Kalau sudah orang pinjam duit, itu gadenya sah sawah. Rupanya setelah itu sawah itu yang ngerjakan, yang garap adalah yang minjemin duit. Terus yang pinjem duit bayarnya dari mana? Saya punya uang, Anda pinjem duit. Saya pinjemkan duit kepada Anda 20 juta. Gadeannya adalah sawah. Nih sawah biar saya yang garap. Haram. Tambah kehimpit. Anda dapat duit dari mana untuk bayar nanti? Wong sawahnya saya apa? Pakai ini sudah kita bahas waktu pertemuan yang lalu. Jadi, nah, adapun saya yang mem meminjam duit, Anda yang pinjam uang, kalau yang pinjam uang, ya, eh, yang pinjam uang berarti yang punya ba barang. Kalau yang punya barang boleh menggunakan barang yang digadekan dengan dua syarat. Satu, dapat izin dari orang yang punya uang. Yang kedua, nilainya nggak berkurang. Nggak bakal hilang. Kalau nilainya berkurang ya, nggak bisa. Jadi yang meminjam pinjam uang boleh, tapi dengan izin dan digunakan untuk sesuatu yang tidak berkurang. Paham ya? Jadi kalau Anda yang pinjam duit masih boleh. Misalnya, saya minjamkan duit kepada Anda. 100 juta. Gadenya adalah mau mobil. Dan mobil ini boleh diletakkan di saya, di Anda yang minjem duit, atau di orang ketiga karena Anda dengan kami belum saling kenal. Tapi tolong menolong harus berjalan, lihat. Ya. Jadi jangan gara-gara tidak kenal lalu tidak boleh ada pinjam meminjam. Lihat indahnya dalam Islam. Anda tidak kenal kami, Anda butuh duit. Saya pinjemin kepada Anda duit. Pakai gade. Anda juga belum percaya dengan saya, jangan jangan gadenya dijual, kan begitu. Baik, saya titipkan kepada Fadilatul Syekh Ramayi Arif Rahman Hakim. Ini adalah gade. Disimpan oleh beliau. Atau di hakim. Wala. Baru nanti setelah Anda tidak bisa membayar, kita jual barang-barang, kita gunakan untuk bayar utang secukupnya, sebihnya dikembalikan kepada yang punya. Nah, di saat seperti ini Anda boleh menggunakan wahai yang pinjam duit, bukan yang minjemin duit. Anda yang melarat, yang nggak punya duit tadi, boleh menggunakan barang yang Anda gadekan dengan dua syarat izin dari saya yang minjemin duit yang kedua dan itu tidak berubah lah kalau rusak kan kacau nanti ya nggak ada gadian lagi setelah itu baik ini saja